Pak Gilbert, selamat siang. Ya kalau mereka belajar tentang keadaan bapak kalau satu negara tuh kalau sampai ada krisis seperti itu tuh berarti keadaannya sudah nggak bagus ya. Apalagi dikatakan sebagai negara terbesar ya di Asia Tenggara gitu. Alasannya selalu saya bingung generator mulu yang rusak, ya kan? Ya nggak ada nggak ada alasan lain alasannya itu mulu itu kan pertanda nggak bagus itu. Jadi kalau satu negara tuh bisa, bisa melakukan pemadaman listrik berarti terjadi satu apa ya? Nggak, nggak ada kemampuan ya untuk mengatur ya, mengatur energi ini sendiri nggak mampu gitu ya. Malu ya, sangat memalukan sekali itu. Makasih. kasih Pak Iksan selamat siang. siang Bu. Silakan Bapak. Iya ini Bu, saya mau ngasih tahu. Kalau di Indonesia seperti itu, saya rasa di daerah lain juga banyak seperti itu Bu ya terutama di daerah Bangka Belitung Bangka Belitung itu ada satu kecamatan namanya kecamatan Belinyu itu setiap jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu mati lampunya Bu nah, itu jadi Indonesia ini saya pikir untuk listrik mau dibenahin lah ya sudah saatnya kita membangun negeri kita sendiri daripada kita ekspor keluar. Ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Ihsan. Pak Ferry. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya di Indonesia yang pertama yang aneh itu adalah juga bahwa listrik untuk wilayah kecil itu disubsidinya terlalu besar gitu ya. Dan badan dari mereka sendiri penggunaannya juga kadang-kadang jadi nggak hemat gitu. Jadi sebaiknya adalah Ah, PLN ini tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga dia akhirnya bisa membeli listrik juga dari swasta atau membangun pembangkit-pembangkit tapi bukan jual rugi gitu kalau jual rugi ya perusahaan pasti akan kinerjanya nggak bagus gitu jadi yang pertama itu kemudian yang ya kita sendiri cukup bersyukur ya karena di daerah Jawa gitu kalau di daerah daerah yang di luar Jawa ya memang sekarang bisa diakui bahwa listrik itu belum sampai ke pelosok-pelosok juga kalau saya lihat di daerah Singkawang sana pun mereka masih pakai genset bahkan belum ada listrik masuk gitu jadi penyebarannya memang belum merata dan infrastruktur ataupun dana untuk mengadakan listrik sampai ke daerah-daerah kecil yang membuat mereka jadi daerah yang maju itu juga masih perlu ditingkatkan dan yang terakhir adalah ya mungkin perlu juga dibuka untuk swasta untuk lebih banyak berperan dalam industri energi ini karena Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam dan energi alternatifnya pun banyak ya baik dari sumber daya air bahkan walaupun nanti mau dipikirkan untuk nuklir pun juga bisa gitu terima kasih oke、okay. satu penelpon terakhir Pak Andre uh, halo silakan Pak Andre uh, kalau alasan yang eh, pertama itu tadi uh, generator rusak uh, belum diperbaiki itu itu alasan anak TK itu itu nggak ada alasan kayak gitu ya di kementerian itu alasannya eh, generator rusak dan belum diperbaiki ah, apa itu alasan alasan anak TK itu ya jadi eh, listrik TK ini eh, seperti ini ya itu kurang sistemnya kalau menurut saya sistemnya harus diperbaiki sistemnya sama penyalurannya tadi pendistribusiannya atau pendayaan pendayaannya ditambah begitu kalau sistemnya udah bagus ya kan kita lihat di matinya di mana nih di Kalimantan atau di、uh, eh, Bali udah ada sistem kan kita bisa tinggal lihat dilihat di sistemnya aja jadi yang alasan tadi generator rusak belum diperbaiki ya itu alasan saya itu baik oke okay. sore Pak Satya selamat sore silakan Pak selamat sore ya Uh, kalau menurut saya ya, saya kan pernah ya, menurut saya orang di daerah saya, perubahan saya cukup baik ya, jarang mata mati, tapi sebulan berapa kali. Tapi memang kayak di Palembang, itu terus sepeda, itu sering kali. Jadi saya juga heran negara maju yang Indonesia, ya, dengan kita nomor satu dari tahun 2045, sering mati-mati listrik, bahkan ada daerah-daerah listrik. Karena itu solusinya yang pertama, pasti itu harus reaktor nuklir harus dibangun. Karena satu stasiun itu langsung 10.000 megawatt harganya paling rp 95 triliun nah kita langsung eh, bikin satu stasiun di eh, Palembang di mana itu langsung 10 ribu megawatt langsung seluruh Sumatera selesai kita itu kalau pakai yang tenaga angin tenaga surya tenaga gas itu cuma berapa berapa uang kecil sekali dan kita pakai otak gitu ya artinya orang-orang pintar kita sudah banyak jadi kita untuk apa kita pengen pamor tahun 2030 2035 kalau kayak eh, gini kita nggak bisa bangun kalah dengan Vietnam kalah dengan china, kita malu bahasanya cuma takut kalah sama LSF atau Australia atau Amerika dan sangat takut kita itu negara maju itu Pak terima kasih terima kasih Pak Pak Herman selamat sore Pak sore Silakan Pak. Gini, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersyukur. Padamnya hanya tiga jam kan? Bukan tujuh hari tujuh malam. Makasih. Terima kasih Pak Herman. Bapak Rudi. Selamat siang. Ya silakan Pak. Ah, ya, itulah. Saya mengharapkan kalau subsidi BBM itu dihapuskan dan subsidi itu dialihkan kepada subsidi listrik dan kesehatan Ya niscaya kalau subsidi BBM dihapuskan listrik tidak akan diangkat seperti ini lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Yono selamat siang. Halo. Ya. Iya selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Ya, adalah potret Indonesia. Jadi ngurus negara seperti ngurus uang. Jadi, jadi terus terang Indonesia nggak punya blueprint, Indonesia nggak punya SOP. Kalau ditanya menterinya juga ngerti, ditanya presidennya nggak ngerti, ditanya MPR DPR ngerti, tapi duit ngerti. Itulah kebodohan bangsa kita. Contoh dalam kasus listrik ini, kenapa bisa rusak? Karena barang dibeli nggak ada standarnya. Yang penting dapat proyek, duit, urusan besok. Itulah bodohnya bangsa kita. Seperti yang dicerita di apa ditandingkan sama Presiden Soekarno. Musuh yang paling besar bukan orang buruh, tapi bangsanya sendiri memang bangsanya sendiri dijaga oleh bangsanya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Pak Andre selamat siang. Ya, uh, ini uh, kebobrokan dari para uh, pemimpin kita ya, menteri-menterinya. Ya. Ini sebetulnya kendaraan terusak itu nggak sampai diumumin sampai ini rusak begitu ya. Harusnya dia udah punya cadangan atau uh, memang nggak punya uang apa untuk diperbaiki ini negara loh ini ya kan uh, tano, uh, kalau toh memang krisis terus ya bisa dibangunkan uh, ah, listrik yang bertenaga nuklir di satu pulau itu bisa kan punya beberapa tiga 36 ribu pulau dibangunlah lagi satu pulau yang terkecil uh, ah, energi listrik bertenaga nuklir begitu kira-kira ya itu nggak tahu lah saya itu prinsipnya bahaya apa enggaknya bahayanya memang tinggi ya itu eh, udah harus di udah harus dimulai begitu kalau enggak ya seterusnya kita krisis listrik terus itu aja Bu makasih ya baik terima kasih Pak Andre Pak Budi selamat siang ya siang menurut saya sih ini eh, jadi orang Indonesia yang kurang apa namanya belum belum kuat sebagai masyarakat industri gitu. Jadi maksudnya begini, saya sudah lihat beberapa peralaya dan lain juga sudah lihat ya. Jadi yang cepat rusak itu yang buatan kita. Memang dia kapasitasnya besar ya, tapi dia maintenance costnya juga tinggi. Jadi kalau memang beli barang-barang Cina, dia harus siap maintenance costnya tinggi. Di awal memang belinya murah. Nah itu yang saya lihat tuh, baik di Suralaya maupun di tempat-tempat lain itu, gensetnya itu ketika sampai ke sini ya di sininya nggak siap untuk maintenance costnya untuk tadi sebut preventive maintenance ada lagi namanya predictive maintenance nanti ada beberapa level lagi supaya sebelum rusak ya sudah ada backup sistem yang jalan gitu. regular maintenance juga harusnya bagus gitu nah jadi engineer Indonesia ini belum terbiasa dengan masyarakat industri itu aja Bu Terima kasih Pak Budi. Pak Tony, selamat siang. Ya, ya. Uh, negara kita itu sudah jelas itu kekurangan listrik. Jangankan kita di Amerika saja masih ada kekurangan listrik. Nah, di Amerika, di Eropa itu mereka pakai tenaga nuklir sudah 100 tahun yang lalu. Teknologi nuklir itu hampir 100 tahun yang lalu mereka sudah pakai dan sudah terbukti、uh, eh, hanya ter Pastinya itu cuma ada kecil lah uh, daripada manfaatnya itu lebih lebih besar kali uh, eh, ini apa manfaatnya daripada kasus yang kecil kejadian di Chernobyl itu nah tapi kita selalu kita masih takut takut takut nggak pernah eh, kita mau aja dibodohin sama negara-negara yang kaya yang tega mereka semua pakai plutonium uranium dan dipakai mereka semua kita di sini selalu menderita kurang listrik kurang listrik terima kasih Terima kasih Pak Tony. Kita ke Pak Edwin. Selamat siang Pak Edwin. Selamat siang. Silakan komentarnya Pak Edwin. Ya, begini. Ini semuanya dari faktor manusia. Di Indonesia kita banyak orang bodoh ya, yang nggak lulus SD, sekarang nggak sekolah. Tapi kita juga banyak orang pintar, sarjana teknik lah, sarjana mesin lah. Cuman semuanya parah juga selalu udah duduk-duduk di, di jabatan atau pemerintahan semuanya mikir uang memperkaya diri sendiri akhirnya pekerjaan di kantor nggak jelas semua gimana duduk sebagai kepala daerah atau kepala kantor dia udah memikirkan dulu gimana saya korupsi bikin proyek apa supaya dapat uang gimana mau jalan ini bangsa jadi manusia ini faktor manusia kita punya tenaga Orang-orang tinggal banyak sekali di sini, tapi semuanya itu watak, semua itu korupsi semua. Ini harus diberantas dulu. Kunci di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Pak Henry, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, kembali lagi Pak ya. Ini kalau di PLN ini maling-malingnya masih banyak, Mbak. Apalagi di pagi-pagi itu, Mbak. Kerja sama sama oknum-oknum PLN itu masih banyak maling-maling aparat PLN ini, Mbak. Jadi ya itu saya bilang kembali lagi. Ini udah politik udah mau pemilihan presiden mereka ya sedang diganti saja lah maknanya ada di PLN itu jangan sampai KM dibebani lagi semuanya ini ya industri apalagi apalagi mereka udah memeras sekarang mau dinaikin lagi itu diam-diam mereka udah pada megas itu mbak tiap bulan itu pegawai PLN yang oknum itu tiap bulan dapat jatah dari pagi-pagi gitu mbak misalnya kita di pagi saya dulu pernah di pagi juga saya pernah sama orang PLN itu maling-maling juga mereka jatahnya itu banyak mbak oknum-oknum pelet ini di pabrik kita itu jadi misalnya kita bayar 100 ribu kita suruh bayar 25 dengan mereka bermain mereka mainkan itu yang sudah masuk itu ke pabrik kita jadi kembali lagi bang ini oknum pelet ini yang maling-maling di atas habis mbak jadi rakyat ini jangan sampai terbebani juga masih terima terima kasih Pak Henry kita ke panel terakhir Pak Arsono selamat siang Selamat siang, Bu. Silakan. Aku cuma mau sharing aja. Saya pikir sebetulnya ini masalah sederhana. Itu yang monopoli PLN itu dilepas saja. Ya kan? Jadi swasta bangun bebas gitu loh. Semua sekarang dimonopoli. Harga dikendalikan ini. PLN mana bisa orang bangun gitu loh. Kalau swasta bisa bangun, dia pesaingan bebas, PLN menjadi uh, stabilisator aja. Pasti listrik akan berjubel dan harganya akan jauh lebih murah. Coba dah hitung jualnya lebih dari seribu modalnya kan cuma di bawah enam ratus per KBA ah. gitu loh ya itu aja komentar saya terima kasih baik terima kasih